amma ba'du Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Insyaallah kita melanjutkan kembali apa yang kita baca mengambil faedah dari kitab Fikih Asmaul Husna kitab yang menjelaskan kepada kita makna dan kandungan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya dalam rangka untuk lebih mengenal Allah sebagaimana yang Allah kenalkan tentang dirinya dengan harapan semakin tumbuhnya rasa pengagungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mencintai Allah Al-Ma'bud semakin tumbuh rasa takut dan harapnya kepada Allah taala semakin tahu diri siapa dirinya dan siapa Allah taala dan rusaknya tentang nama dan sifat Allah Bapak sekalian adalah setar awal rusaknya berbagai macam cara beragama munculnya berbagai macam kesatan di tengah-tengah kehidupan kita sangat berkaitan dengan rusaknya pemahaman tentang Allah Subhanahu wa taala. Munculnya aliran ittihadiyah munculnya aliran ittihadiyah manggaling kawula Gusti juga diantaranya disebabkan sesatnya dalam memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga munculnya orang-orang yang mereka rusak dalam memahami syariat agama Allah taala menggugat, mengkritisi, sok lebih bijak, mengingkari ini diantara juga karena bodohnya tentang siapa itu Allah yang menurunkan syariat Allah Ta'ala termasuk pemikiran-pemikiran yang semakin liar yang dilontarkan sebagian orang bahkan dia merasa enggak mau lagi menjadi hamba Allah abdun mosok menjadi budak katanya saya enggak mau menjadi budaknya Allah saya ingin menjadi temannya Allah ini orang seperti ini kalau orang Jawa bilang orang ilu toknya siapa dia siapa Allah dan apa itu mana abdun Mas sekalian ini adalah pemikiran-pemikiran yang semakin liar Di antaranya adalah karena tidak memahami siapa itu Allah Subhanahu wa Sehingga boleh jadi yang terbayang menjadi Abdullah hamba Allah, abdun bagi Allah, Allah diktator, Allah kejam, Allah pengis, dia diperbudak dan seterusnya. Ini adalah tentu adalah karena kesesatan dia dalam memahami Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi semakin mengangkat berbagai macam yaitu kerusakan-kerusakan dengan <coughs> yaitu pemahaman yang sesat tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sedang viral di antaranya yaitu menghalalkan kumpul kebu dengan itu menjadi disertasi doktoral bahwasanya hubungan di luar nikah dengan suka sama suka adalah tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah uh, tentu adalah kerusakan yang sangat besar akan disambut dengan sukacita para pelacur sehingga mereka seakan perbuatan halal yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pintu besar ini persinaan di mana-mana dan ini adalah termasuk penghalalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalian ini semuanya juga berangkat dari kesesatan pemahaman terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak adanya rasa pengagungan <coughs> terhadap Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah masuk pada pembahasan nama Allah Al-Mutakabbir. Dat yang menyandang segala keagungan. وقد ورد هذا الاسم في موضع واحد من القرآن Nama Allah Al-Mutakabbir kata Syekh hanya terdapat di satu tempat dalam ayat Al-Qur'an yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Siapa itu Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah? Allah adalah Al-Malik, Sang Maharaja yang menguasai secara mutlak segala-galanya. Allah Al-Quddus, Allah yang tersucikan dari segala yaitu aib dan cacat Assalam Allah yang selamat dari segala kekurangan-kekurangan Al-Mu'minu Allah Zat yang memberikan kepercayaan kepada para hambanya dan Allah Zat yang terpercaya yang memberikan keamanan wal al muhaimin Allah dat yang memberikan penjagaan al azizul jabbar Allah dat yang memperkasa lagi maha itu agung al mutakabbir yang menyandang segala keagungan kebesaran subhanallahi amma yusrikun maksudnya Allah dari seluruh apa yang mereka sekutukan. Di antaranya adalah Allah Al-Mutakabbir. Ini adalah satu di antara nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wal Mutakabbir ismun yadullu ala wasfihi subhanahu bitakabbur wal ikwal kibriya Adapun al-mutakabbir adalah nama terhadap pensifatan Allah Subhanahu wa taala bitakabbur wal kibriya. Allah adalah zat yang menyandang segala keagungan dan kebesaran. Allah zat yang menyandang segala keagungan dan kebesaran. Kemudian kalimat al-mutakabbir tak pada mutakabbir tak ta'u tafarrud wal ikhtisas tak yang menunjukkan kesendirian dan pengkhususan sehingga tidak yang layak menyandang kebesaran dan keagungan kecuali hanya Allah taala Allah satu-satunya zat yang menyandang segala keagungan dan kebesaran sehingga <coughs> layaliku yaliku illa bi tidak yang layak menyandangnya kecuali hanya Allah dan akan datang ancaman-ancaman orang yang mereka eh, menyandang sifat yang hanya milik Allah ini ini ancaman kepada para makhluk kepada para hamba yang mereka menyandang pakaian kesombongan maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Qatadah <coughs> Berkata Imam Qatadah Huwa alladhi takabbara an kulli su'in Allah adalah zat yang ma'agung dari segala keburukan sehingga tidak ada keburukan yang menempel pada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada pada Allah adalah hal yang merupakan kebaikan, keterpujian. Allah tersucikan dari segala yang buruk. Dan beliau juga mengatakan alladzi takabbara 'anis sayyi'at. Allah yang menyandang keagungan dari segala hal-hal yang jelek. Tidak ada hal yang jelek yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang mereka menisbatkan perkara-perkara buruk kepada Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan orang yang mereka tidak memahami tentang siapa itu Allah yang menandang, yang menyandang segala keagungan dari perkara yang buruk alladzi yakburu an dzulmi ibadihi Allah zat yang maagung yang tidak pernah mendolimi terhadap para hambanya sehingga nama ini nama-nama nama Allah Al-Mutakabbir nama yang berkaitan dengan segala keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tersucikannya Allah dari segala perkara-perkara yang buruk yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajmau dzalik anna hadzal isma an hadzal isma yadullu ala ta'alillah an sifatil khalqi wa ta'dhimihi uh, wa ta'ala ta'dhimihi subhanahu an masalatihim. Nama ini keseluruhan daripada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mutakabbir menunjukkan atas ketinggian Allah di atas semua sifat-sifat para makhluk sehingga Allah dalam ketinggian sifat-sifatnya di atas semua sifat para makhluk wa ta'azzumihi subhanah dan keagungan Allah dari keserupaan kepada para makhluk sehingga tidak ada sifat makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala atau tidak ada seru, tidak ada sifat Allah yang serupa dengan para makhluk seandainya sama dalam penamaan akan tapi beda dalam hakikat nama-nama Allah ada yang sama dengan ah, sifat-sifat uh, Allah, ada yang sama dengan sifatnya para makhluk. Akan tapi hakikat sifat Allah berbeda dengan sifat ini para makhluk. Yaliku bijalali sifat Allah sesuai dengan keagungan Allah Taala dan sifat makhluk sesuai dengan kelemahan ini para makhluk. Allah disifati dengan as-sami, dusami. Allah adalah pemilik pendengaran Allah mendengar Makhluk juga mendengar Akan tapi mendengarnya Allah Yaliku bijalali Sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala Mendengarnya makhluk Sesuai dengan kelemahan makhluk Makhluk jarak sekian Sudah tidak bisa mendengar lagi Allah di atas ars Bisa mendengar perkataan manusia Di muka bumi Sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu anha berkomentar tentang surat Mujadilah di mana seorang wanita yang mereka sedang mendebat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah mendengar percakapannya. Sedangkan Aisyah yang ada di uh, sebelah kamar tidak begitu mendengar tentang apa yang dikatakan oleh wanita tersebut. Artinya semua sifat Allah yang bijalali sesuai dengan keagungan Allah Taala. Adapun makhluk sesuai dengan kelemahan makhluk sehingga seandainya sama dalam nama itu hanya sama dalam nama akan tapi hakikatnya berbeda. Warafa'ah dan warifatihi subhanahu an kulli naqsin wa aibin. Dan Allah Subhanahu wa taala ini terbersihkan dari semua cacat dan aib Fawal mutakabbir anisyar wa anisu Allah Maagung dari segala keburukan dan kejelekan wa anizulmi wa an kulli Allah Maagung dari segala kezaliman dan dari segala kekurangan ini yang terkandung dalam sifat kesempurnaan nama-nama Allah pada nama Allah Al-Mutakabbir yang terkandung yaitu sifat al-kamal, kesempurnaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. At-takabbur la yaliku illa bihi. Segala kebesaran itu tidak layak disandang kecuali oleh Allah taala. Lianna wahdahul mulku wa ma siwahu mamlukun. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar menjadi raja dan pemilik. Adapun selain Allah itu mamlukun dikuasai Allah. Semua makhluk itu adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak layak makhluk yang dikuasai oleh Allah lalu dia takabur, dia sombong, menyombongkan diri. Karena semuanya adalah dia dalam kekuasaan, dalam genggaman Allah Ta'ala. Wa huwa wahdahu Rabb wa ma siwahu marbubun. Dialah dialah Allah satu-satunya Rob. sedangkan selain Allah marbubun yang berada dalam kekuasaan rububiyah Allah taala wa huwal khaliq wahdahu wa ma siwahu makhluqun Allah lah satu-satunya al-khaliq sang pencipta selain Allah adalah makhluk wa huwa wahdul mutafarrid bi sifatil kamal wal jamal wal azama wal jalal dialah satu-satunya yang menyandang segala sifat kesempurnaan keagungan Sedangkan yang lainnya adalah penuh dengan kelemahan-kelemahan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengumpulkan di dalam yaitu ketika beliau ruku membaca kalimat yang menunjukkan segala keagungan Allah Taala Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Maksudnya Allah sang pemilik keagungan, kekuasaan, kebesaran, kemuliaan. Sehingga Allah penyandang kebesaran secara mutlak, penyandang keagungan secara mutlak yang tidak ada kelemahan sama sekali pada diri Allah Subhanahu wa taala fal mutanazzah adina qais alladhi lahul mulku wa tasarruf wa tadbir wal adhamah fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi huwa wahdahu al mutakabbir la syarikalah maka yang tersucikan dari segala kekurangan-kekurangan yang memiliki kerajaan secara mutlak yang mengendalikan segala urusan dan yang menyandang keagungan dalam nama dan sifatnya dan perbuatannya dialah semata-mata yang layak untuk menyandang al-mutakabbir yang layak menyandang keagungan la syarikalah yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah karena Allah sang pencipta, sang pemilik, sang pengendali segala urusan, sang pemilik segala kesempurnaan tanpa ada cacatnya sama sekali. Maka sifat kebesaran itu hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal abdu al makhluqu Famaqamuhu al-ubudiyah wal khudu wal dhul wal inkisar warqu wasujud lil kabir al mutaal al azim dzil jalal. Adapun hamba yakni kita semuanya ini adalah makhluk. Kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah taala. Yang makomnya makhluk, kedudukan kita ini, bos sekalian, adalah al-ubudiyah. Kedudukannya makomnya makom ubudiyah. Makom kita ini menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghambakan diri kepada Allah wal khudu dan tunduk kepada Allah wadzul dan menghinakan diri kepada Allah wal inkisar dan total menjatuhkan diri di hadapan Allah sejatuh-jatuhnya Lalu disuruh dia ruku, dia sujud kepada Allah yang maha agung, maha tinggi, maha mulia. Ini bukanlah status kehinaan yang menyengsarakan. Ini bukan kehinaan yang menyengsarakan, tapi ini adalah kehinaan yang akan buat manusia betul-betul menempati posisi manusia paling mulia, menjadi paling berbahagia memang habitatnya manusia adalah itu ini al-ubudiyah dia makhluk yang mesti menyembah kepada Allah taala dan ketika orang tidak mau menjadi hamba Allah itu pasti akan menjadi hamba selain Allah taala itu pasti karena fitrahnya manusia adalah fitrah menghamba kata Ibnu Qayyim harabu min riqil ladzi khuliqu lah fabulu fi riqqin nafsi wasyaitan manusia ketika mereka itu tidak ah, ketika mereka itu lari dari menghamba kepada Allah taala manusia ketika mereka itu lari dari menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mau menjadi hambanya Allah maka pasti dia akan masuk dalam perangkap menghamba kepada hawa nafsu dan syaitan. Itu mau tidak mau pasti akan begitu. Dan tidak ada ceritanya Orang yang mereka menghamba kepada hawa nafsu dan syaitan itu Dia akan merasakan kebahagiaan dalam hidupnya nggak ada Orang-orang filsafat yang mereka ingin membebaskan pemikirannya dari belenggu-belenggu dogma, doktrin katanya dia ingin bebas sebebas-bebasnya dengan otaknya, dengan akalnya, bos sekalian. Orang-orang filsafat hatinya paling kering, jiwanya paling kering karena mereka tidak bisa memiliki keyakinan yang ada keraguan dan keraguan. Itu yang telah menjadi sejarah kehidupan orang-orang mereka tenggelam dalam lautan filsafat sehingga tokoh-tokoh filsafat besar setelah sampai pada puncaknya ibaratnya sundul langit ilmu filsafatnya dia justru kemudian bertaubat dan kembali kepada fitrah kebenarannya karena tidak ada filsafat itu kecuali hanya qila wa qala Kila wakola kata orang kata orang kata orang kata orang nukilan nukilan nukilan nukilan dari pikiran orang ke pikiran orang sehingga tidak tidak menghasilkan sama sekali keyakinan apapun. Sehingga orang paling bingung, paling ngambang, paling tidak punya keyakinan. Dia semuanya sedang dijajah oleh hawa nafsunya yang tidak memberikan apa-apa kepada dirinya. Sehingga <coughs> yang paling mulia dari hamba yang paling betul-betul menghinakan diri, merendahkan diri kepada Allah Ta'ala kan itulah fitrahnya hamba hamba tidak akan pernah menggapai kebahagiaan yang hakiki kecuali menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hanya orang dipermainkan syaitan dengan tipuan iblis sehingga mereka merasa seakan-akan terbebas dari Allah padahal mereka masuk dalam perangkap yaitu perbudakan nafsu dan perbudakan syaitan dan itu tidak akan menghasilkan yaitu kemuliaan apapun kecuali kinaan tidak menghasilkan kebahagiaan apapun kecuali kekeringan jiwa Nah sekalian ini adalah hakikat pengamal yang mesti kita pahami Kemudian Wa amma wal iyadu billah Idza istakbara al-abdu wala siyama 'anil ghayah allati ujida li ajliha wa khuliqa li tahqiqiha wa ya ibadatullah wa ifraduhu wahdah bidulli wal khudu wal inkisar fa inna Allah yu'aqibuhu bi a'dhamil iqab wa yuhzihi fid dunya wal akhirah Adapun wal billah dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala Adapun orang yang mereka itu sombong, hamba yang sombong dari menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dia itu diciptakan untuk menghamba kepada Allah untuk mewujudkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghinakan diri dan tunduk dan patuh kepada Allah taala maka orang seperti ini diancam oleh Allah dengan ancaman-ancaman yang berat dan Allah akan membalasnya mereka dengan kinaan dunia dan akhirat. Waqad dzakara subhana fi mawadhi'in adidatin fi kitabil aziz anwa'il uqubat dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam banyak ayat berbagai macam hukuman-hukuman yang Allah terap yang Allah timpakan kepada orang yang mereka menyombongkan diri. Seperti diantaranya Allah katakan di dalam ayat Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyombongkan diri jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan Allah masukkan mereka akan memasuki jahanam dalam keadaan hina menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah Jadi tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah tidak mau merendah kepada Allah dia bersifat angkuh dan sombong dan menentang Seakan dia adalah orang yang hebat, besar dan menyandang kesempurnaan, dia tidak menyadari tentang hakikat dirinya dan sombong yang menyebabkan sombong itu ya banyak. Bisa yang menyebabkan sombong itu adalah harta. Sehingga muncullah orang seperti Korun yang dengan hartanya dia berbangga, pamer Sau so, kemudian dia menolak syariat, mengingkari kebenaran karena merasa hebat dan besar dengan harta yang dimilikinya. Orang-orang yang telah merasa cukup dan bisa membeli segala-galanya dengan hartanya dan merasa sampai merasa tidak butuh pula terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak sekalian, Orang kalau sudah merasa tercukupi, sombong dengan apa yang dia miliki, dia sudah tidak lagi ingat kepada Allah, nggak lagi mampu masjid, nggak lagi dia sujud, nggak lagi dia baca Quran, nggak lagi dia berzikir kepada Allah. Yang ada dia merasa sudah tercukupi dengan segala-galanya, angkuh dan sombong, menolak kebenaran, dan merasa tinggi dan hebat di hadapan para manusia. Ini adalah dipermainkan syaitan dengan bayang-bayang palsu. Karena apa yang dia miliki sungguhnya adalah hanya pinjaman dari Allah yang bisa dicabut sewaktu-waktu dengan sangat cepat. Berapa banyak orang tadinya kaya raya langsung dibangkrutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang mereka itu memiliki berbagai macam kekayaan Maka langsung dipisahkan oleh Allah Ta'ala dengan kekayaannya Datangnya musibah yang beruntun yang atau yang langsung merusak aset mereka Ini adalah selalu sangat gampang Allah untuk menghancurkan apa yang ada pada makhluk Karena semua kekuasaan total di tangan Allah Ta'ala Ada yang sombong disebabkan kekuasaannya kayak Fir'aun sehingga dia merasa bisa mengendalikan segala-galanya sehingga dia angkuh dan sombong dia merasa bisa berbuat apapun yang dia inginkan sehingga dia tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan puncaknya kayak Firaun yang mengklaim dirinya adalah Rabb dan sesembahan ada yang sombong karena nasab keturunan sehingga dia pun angkuh dan merendahkan manusia. Ada yang sombong karena rupa dan semisalnya. Bahkan wal billah kalau ada orang yang sombong pula dengan ilmu dan dengan ibadahnya. Harusnya ilmu dan ibadah itu membuat dia semakin tawadhu dan semakin tahu tentang dirinya. Karena sifat ilmu kalau itu betul-betul ilmu itu meresap dalam hatinya, maka akan menghasilkan kata orang Jawa kayak padi, kayak padi tambah mentes, tambah dengengek, napa tambah dongkruk, tambah dongkruk. Dan para ulama juga merangkan tingkatan ilmu itu, tingkatan ilmu itu, tingkatan pertama membuat orang sombong. Tingkatan pertama membuat orang sombong. Sehingga kalau orang sedang belajar ilmu dan baru anget dapat ilmu, kayak pendekar top kelas kakap sehingga pengen menguji ilmunya, kesaktian ilmunya. Seakan-akan paling top kalau kalau dia terus belajar, terus belajar, terus belajar, dia akan naik pada tingkat yaitu ternyata ilmu Allah luas, ternyata ilmu itu luas, dia akan merasakan tentang kekurangan dirinya. Ketika dia naik lagi terus belajar, belajar, belajar, dia merasa bahwa dirinya seperti tidak tahu apa-apa. Saking luasnya, yakni ilmu yang Allah <coughs> ajarkan pada manusia. Ternyata wama utitu minal ilmi illa kalila dan memang tidak ada ilmu yang diberikan Allah kepada makhluk kecuali sedikit kecuali sangat sedikit orang semakin mengambil spesialis ilmu jantung kemudian lagi spesialis lagi udah ambil spesialis jantung sub spesialis jantung bagian tertentu semakin menyempit semakin menyempit semakin menyempit menunjukkan ilmu manusia sangat terbatas dalam penguasaan terhadap yakni ilmu sedikit sekali ilmu yang diberikan Allah kepada manusia bagaimana dia kemudian angkuh dan sombong dengan ilmu yang dimilikinya itu kemudian Alaisa fi jahannam mathwalil mutakabbirin di di antara ancaman Allah Bukankah jahanam itu akan menjadi tempat kembali orang-orang yang sombong? Orang yang angkuh dan sombong akan dihinakan oleh Allah Ta'ala dilemparkan ke dalam jahanam yang dia tidak bisa apa-apa lagi dengan keputusan Allah yang dulu dia menyombongkan merasa besar, merasa hebat merasa dirinya segala-galanya ketika di hadapan pengadilan Allah dia tidak akan ya ini bisa apa-apa dia ternyata orang yang total kelemahan ada pada dirinya nggak bisa menolak dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang lainnya Allah katakan Qila dukhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka orang sombong ini, masuklah kalian ke pintu-pintu jahanam tinggallah kalian kekal di dalamnya dan jangan sejelek-jelek tempat kembali bagi orang yang sombong walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami <coughs> karena kekafirannya dia dustakan Padahal ayat Allah sesungguhnya tidak bisa mereka dustakan karena saking jelasnya ayat Allah melebihi jelasnya matahari di siang hari sangat jeda, sangat jelas, sangat cetok. Hanya orang-orang yang sombong yang mereka guna menampakkan pendustaan. Semua para nabi dan rasul, sekalian, datang dengan mujizat. Allah bawain mujizat. Dan mujizat itu artinya mujiz yang melemahkan. Sehingga mujizat itu sesuatu yang melemahkan yang dianggap paling unggul di zamannya. Di zaman Firaun, di zaman Musa yang paling unggul adalah sihir. Allah berikan pada Musa tongkat yang membuat para tukang sihir keok tidak bisa apa-apa dengan tongkatnya Nabiullah Musa. Di zaman Nabiullah Isa yang paling unggul adalah dunia kabar pengobatan. Allah berikan Isa keterampilan dengan izin Allah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh para tabib pada zamannya. Di zaman Nabi Allah Muhammad SAW yang paling unggul adalah syair. Allah jadikan Quran mengungguli semua syairnya para manusia sehingga mujizat sesuatu yang mengalahkan semua yang paling hebat di zamannya. Oleh karena itu, lalu sekalian, sesungguhnya orang-orang kafir itu nggak ada yang bisa mereka dustakan dari ayat-ayat Allah Taala. Kalau mereka mendustakan itu, masuknya dari pintu kesombongan wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwan Allah katakan tentang Fir'aun dan kawan-kawannya mereka ini bersifat juhud juhud menentang mengingkari menentang padahal Hati kecilnya kata Allah mengakui kebenaran apa yang dibawa Nabi Musa. Kenapa dia menantangkan menampakkan penentangan? Apakah mereka tidak melihat ayat-ayat yang sesungguhnya? Sesungguhnya mereka melihat kekuasaan Allah yang sejelas-jelasnya, yang segamblang-gamblangnya tapi kenapa menampakkan pengingkaran? Zulman wa uluwan karena kezalimannya dan karena kesombongannya, keangkuhannya. Seandainya dia tawadhu, seandainya manusia dia tawadhu, maka tidak kurang-kurang ayat Allah yang di depan mata mereka. Hanya karena memang kekafirannya itu yang membuat dia menutup diri dari ketundukan patuan kepada Allah yang ayatnya sudah sangat gamblang sampai Allah katakan walau ja'at kullu ayatin seandainya semua ayat itu hadir di depan mata dia sehingga dia betul-betul melihat dengan sangat gamblang semua ayat Allah Ta'ala nggak ada yang bisa mereka dustakan tapi kekafirannya itu membuat mereka tetap layu minun tetap tidak mau beriman maka urusan hatinya itu terbuka atau tidak itu urusan Allah Ta'ala Urusan kita hanya menyampaikan agama Allah Menjelaskan kalau terbuka Walhamdulillah tidak terbuka Allah yang lebih tahu tentang orang tersebut di antara penyakit yang sering menghinggapi adalah yakni yang menjadikan dia terhalang dari kebenaran adalah penyakit sombong, penyakit angkuh, sombong, merasa besar, merasa hebat Padahal dia tidak bisa menghilangkan sesuatu yang hina pada dirinya Kemudian Di antara yang perlu Allah terangkan, Yang Allah katakan adalah Innalladzina kafa innalladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin sesungguhnya orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadap ayat Allah taala dia dustakan, dia bersikap sombong seperti Abu Jahal dan kawan-kawan, seperti Fir'aun dan teman-temannya, seperti Namrud dan kawan-kawannya ketika kelak mati rohnya orang-orang yang mati ini dikatakan dijelaskan Nabi orang yang menjelang kematiannya malaikat berdatangan kalau yang akan mati ini adalah rohnya orang yang saleh maka yang datang malaikat-malaikat dengan wajah berseri dengan bau yang wangi membawa kain kafan yang disertai dengan bau wangi dari surga begitu datang ajalnya malaikat maut datang untuk mencabut dan langsung diletakkan mereka ke kain kafan diangkat ke langit setiap pintu langit malaikat menanyakan penjaga pintu langit dari kalangan malaikat menanyakan rohnya siapakah yang sangat wangi ini setiap naik pintu langit kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh seperti itu. Lalu ditulis di Iliin dan kemudian dikembalikan lagi yakni ke dunia. Adapun orang yang mereka kafir, sombong, ketika mereka menjelang kematian yang datang adalah malaikat sangar yang membawa bau, yang membawa kain kafan berbau busuk Kemudian ketika sampai datang ajalnya dicabut oleh malaikat, langsung diletakkan kain kafan, kemudian diangkat ke, ke langit, naik akan tapi la tufattahu lahum abwabus sama pintu langit tidak akan dibukakan wala yadkhulunal jannah dan mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyah sampai ada unta yang masuk ke lubang jarum alias mustahil mereka akan dimasukkan ke dalam jannah seperti itulah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang sombong Wa dzakara Allah menyebutkan dalam kitabnya Al-Aziz ini namadit minal mustakbirin contoh-contoh orang yang sombong minal ashas wal umam baik pribadi maupun umat wa bayyana ma ahalla bihim fid dunya minal iqab wa ma'adda law fil fil akhirah minan nikal dan Allah jelaskan pula balasan Allah di dunia dari berbagai macam hukuman Allah dan ancaman Allah di akhirat dengan berbagai macam adab. Wadzalika litastabina sabilul mujrimin yang dengan penjelasan Allah ini agar orang-orang yang agar jelas jalannya orang mujrim agar kita tidak meniti jalannya al-mujrimun yang nanti pada akhirnya memiliki nasib yang sama. Orang apabila meniti jalannya orang yang semisal, dia akan memiliki nasib yang sama. Meniti jalannya Fir'aun, jalannya Namrud, jalannya Korun, jalannya Abu Jahal, maka dia akan memiliki nasib akhir yang sama. Dan Allah telah jelaskan jalan-jalan ini agar kita jelas mana jalannya orang-orang fajir yang akan mengantarkan ke jahanam, mana jalannya orang-orang saleh yang akan mengantarkan ke jannah. Fadzakara subhana Allah menyebutkan di antaranya imamul mustakbirin, imamnya para orang-orang yang sombong adalah iblis. Aduwallahu aduwa dini wa aduwa ibadil mu'minin. yang iblis adalah musuhnya Allah, musuh agama Allah, musuhnya hamba-hamba Allah mukmin. Apa kata Allah tentang iblis? Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis dia sombong dan termasuk orang yang kafir. Ketika Allah perintahkan sujud kepada Adam, iblis sombong dan kesombongannya menjadikan dia termasuk orang-orang yang kafir. Ini contoh orang yang sombong dan Allah hukum iblis dengan dirubah mukanya menjadi buruk, diusir dari jannah dan terlaknat sampai hari kiamat dan iblis Allah jadikan imamnya orang-orang atau imamnya ahlu nar. Kemudian di antara contoh yang Allah sebutkan pula adalah Yeni Fir'aun yang menyombongkan diri dari al-haq dan bala tentaranya wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haq Fir'aun dan bala tentaranya menyombongkan diri di muka bumi perbuatan kebatilan yang mereka lakukan yang akibat akhirnya Fir'aun adalah Allah tenggelamkan di lautan dan Fir'aun tidak bisa menolak apapun dari keputusan Allah Ta'ala kesombongannya, keangkuannya tidak bisa berkutik di hadapan yaitu azab Allah Ta'ala di antara orang yang disebutkan Allah sombong pula adalah Al-Walid ibn Al-Mughirah Al-Walid bin Mughirah yang menjadi penentang Al-Haq penentang dakwah Nabi yang sangat keras karena dia banggakan harta dan anaknya untuk menghinakan Islam dan kaum muslimin sampai Allah katakan Zarni waman khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana lil eh, kana li ayatina anida biarkan aku berbuat sendiri terhadap orang yang aku ciptakan sendiri dan telah aku berikan kepada dia ini harta yang banyak anak yang banyak kemudian aku ulur kenikmatannya itu semakin banyak dan diperpanjang waktunya meskipun ini namanya adalah istitrot orang yang kafir orang yang angkuh dan sombong menentang agama Allah Subhanahu wa taala akan tapi Allah justru limpah ruahkannya dengan harta dan anak-anak biar dia semakin tenggelam dalam kekafirannya dan penentangannya ini namanya adalah istidraj menentang agama durhaka kepada Allah maksiat tetapi Allah mudahkan dunianya semakin tambah-tambah Apabila kita menimpa kita demikian juga sekalian hati-hati itu adalah bisa jadi istidrot dan Allah kalau tidak segera sadar dia akan semakin larut tenggelam dalam kelalaian tinggal menunggu waktu dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian pada akhirnya bagaimana Allah mengazab yaitu Al-Walid Ibn Al-Mughirah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan keangkuhannya dan kesombongannya yang sekeng dengan Abu Jahal yang juga dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala kaumnya Nuh bagaimana dia juga menyombongkan diri yang kemudian Allah timpakan banjir yang menenggelamkan mereka yang tidak seorang pun selamat kecuali yang mengikuti Nabiullah Nuh berada dalam kapalnya. Demikian pula kaum Ad fastak fil ardi yang mereka menyombongkan diri di muka bumi. Kaum Ad, kaumnya Nabiullah Hud yang hebat, yang kuat, yang merasa luar biasa sampai keangkuannya mereka katakan man asaddu minna mana ada yang lebih kuat dari kita Allah kirimkan angin yang memporak purandakan mereka tujuh delapan eh, hari tujuh malam sehingga hancur lebur semua kehidupan mereka diazab oleh Allah dengan datangnya angin demikian juga Ini kaumnya Shu'aib, orang-orang yang mereka menyombongkan diri. Qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi berkata para pembesar dari kalangan kaumnya Shu'aib yang menyombongkan diri dari kalangan kaumnya la nukhrijannaka ya Shu'aib wal ladzina amanu ma'ak min qaryatina bakal kami usir kalian akan bakal kami usir engkau dan pengikutmu ya Su'aib dari kampung ini Allah ta'udunna fi millatina atau kalian kembali kepada agama kami memaksakan orang lain untuk kembali kepada agama syirik kemudian mengancam kalau tidak mau akan diusir dari kampung halaman tersebut ini adalah diantara tindakan tauhid dari zaman ke zaman dan masyarakat yang tenggelam dalam kesatuan dari zaman ke zaman dalam sikapi orang-orang yang mereka tegak di atas agama Allah tauhid dan sunnahnya demikian pula orang-orang yang angkuh dirikan kaumnya Nabi Allah Saleh قال al الذين استكبروا من قومه qaumihi lilladhina lilladhina stud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min Berkata orang apa berkata tokoh-tokoh yang menyombongkan diri dari kalangan kaumnya Nabiullah Saleh kepada orang-orang lemah rakyat ke orang eh, ini masyarakat kepada orang yang mereka beriman kepada Nabiullah Saleh apakah kalian tahu bahwa Saleh itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala mana buktinya ini adalah tindak orang yang sombong Mas kalian orang-orang yang sombong seperti ini Intinya bahwa dia merasa hebat, merasa besar, merasa yaitu tinggi dalam mensikapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu sikapnya kecut kecut kertas kecut betul dingin kemudian penuh dengan penentangan wa idza dzukirallahu wahdah isma'as qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah apabila disebutkan Allah saja disebut Allah saja diajarkan tauhid hanya agar menyembah Allah maka hatinya orang yang tidak beriman kepada akhirat itu isma'azab kecut hatinya dingin dia menyimpan kejengkelan menyimpan kemarahan Wa idza dzukira alladziina min dunihi idahum yastabsyirun. Kalau disebutkan selain Allah, hatinya berbunga-bunga. Semua yang dia dengar, dia lihat berkaitan dengan ketaatan kepada Allah itu membuat dia dadanya sesek, matanya sepet, kemudian uh, pikirannya dia pun tumpahkan untuk membantah menghujat tapi kalau melihat kekafiran, kemunafikan, kemusyrikan, melihat kemaksiatan, penyimpangan itu dadanya bisa longgar, legowo melihat segala macamnya itu. Itulah orang yang mereka idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kalau diucapkan kalimat la ilaha illallah, mari kita bertauhid, mari kita tunduk kepada Allah, mari kita rukuk sujud kepada Allah, mari kita patuh dengan agama Allah, Sambong, sambong. Kemudian dia membantah dengan keyakinan-keyakinan batil mereka. Sekalian ini yang kita sampaikan singkatnya bahawa nama Allah Al-Mutakabbir penyandang segala keagungan yang total mengharuskan kita betul-betul menjadi hamba yang tawadhu mau mengetahui diri hamba yang betul-betul patuh dan menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala karena kita tidak layak menyombongkan diri karena tidak ada sebab-sebab yang membuat kita boleh berbangga sombong hanya Allah yang layak untuk menyandang al-mutakabbir demikian semoga manfaat sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh